الحمد لله الحمد لله الذي خلق البشر وأنزل المطر وسخر البحار وفجر المياه والأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jumat rahimakumullah Di antara ciri akhir zaman adalah munculnya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa min asratis sa'ah di antara tanda-tanda menjelang kiamat adalah kasratul fitan banyaknya fitnah hatta anna rajula yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran di zaman itu saking banyaknya fitnah akan bermunculan orang yang tadi pagi masih mukmin, sore harinya tiba-tiba mereka kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari mereka masih mukmin. Tiba-tiba pagi harinya mereka kafir. Inilah yang Nabi sebutkan. Dan banyak fitnah-fitnah lagi yang Nabi sebutkan di antaranya adalah kafratu zina banyaknya perzinaan di zaman akhir kita akan menemukan bahwa orang-orang sudah biasa berbuat zina asal muasalnya adalah punya kebiasaan membuka aurat lalu dari terbiasa melihat aurat akhirnya muncullah kemudian ketertarikan untuk bergaul bebas dari bergaul bebas akhirnya terbiasa berbuat zina. Ketika penyakit ini muncul secara serentak, di saat itu manusia akan mulai merasa bosan dengan sesama jenis. Maka akan muncul lagi dan sekarang sudah mulai heboh yaitu munculnya penyakit baru yaitu penyakit LGBT di mana manusia mulai sudah tertarik untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Inilah penyakit yang belum pernah binatang kerjakan. Dan ketika manusia sudah dalam kondisi kerusakan moral seperti ini, maka yang akan dialami adalah sebagai berikut. Pertama, zihabul haya. Rasa malu akan hilang. Ketika rasa malu hilang, maka iman akan hilang. Karenanya Nabi bersabda al-haya'u minal iman bahawa di antara ciri seseorang masih punya iman dia mempunyai rasa malu. Karena itu dengan kecanggihan teknologi diimbangi dengan lemahnya iman bersamaan di saat yang sama manusia sudah mulai bergaul bebas maka kemudahan untuk mengakses dosa semakin merajalela dan akhirnya dari sini manusia sudah mulai keluar dari kemanusiaannya. Dan ini penyakit atau akibat yang kedua yaitu zihabul insaniyah yaitu hilangnya kemanusiaan. Akhirnya yang ada hanyalah manusia-manusia tinggal bentuknya berjalan tetapi mereka sudah yang bekerja hanya kebinatangannya. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun mereka adalah seperti binatang dan bahkan kata Allah perbuatan mereka akan melebihi binatang apa yang belum pernah binatang kerjakan mereka akan perbuat perhatikan pekerjaan binatang kucing misalnya di rumah kita dia pekerjaannya tidur bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidak ada kucing baca Quran. Tidak ada kucing solat. Tidak ada kucing zikir. Tidak ada. Perhatikan ketika manusia sudah berperilaku seperti binatang. Maka mereka pekerjaannya hanya sekitar itu. Tidur, bangun, cari makan, makan, berzina, berbuat dosa, dan seterusnya. Itulah perbuatan-perbuatan mereka yang tidak beriman. Ketika mereka sudah hidup di luar kemanusiaannya, maka mereka sungguh akan berbuat apa yang binatang perbuat dan mereka hanya seonggok binatang dan kemanusiaannya tidak ada lagi. Tinggal bentuknya manusia. Kemudian di saat yang sama juga ketika manusia sudah mulai berbuat seperti itu, maka akan hilang akalnya karena itu hilangnya akal bersamaan dengan munculnya kekafiran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang manusia-manusia kafir, Allah menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan akalnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tetapi tidak berguna. Karena itu pembicaraan manusia akhir zaman selalu berbicara tentang otak. Otak kanan, otak kiri, otak depan, tak belakang. Mereka tidak berbicara akal. Karena akal akan bekerja ketika seseorang beriman. Ketika seorang tidak beriman kepada Allah dan dia hidup dalam gelimang dosa, maka yang bekerja bukan akalnya. Akalnya sudah mati dan mereka hanya bekerja dengan otaknya. Soal otak semua punya. Ada otak kambing, ada otak ikat, semua punya sesama otak. Tetapi akal tidak dimiliki kecuali oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang dua rahimakumullah. Ketika kita sholat, akal kita bekerja. Ketika kita baca Quran, akal kita hidup. Ketika kita berzikir, akal kita bermanfaat. Ini dia makna akal bahwa akal bekerja ketika seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mengapa kita setiap hari Jumat dikumpulkan dan kita wajib berkumpul untuk apa? Untuk merefresh kemanusiaan kita supaya kita menjaga jangan sampai melenceng dari kemanusiaan dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap khotib di hari Jumat hendaklah berpesan tentang harga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah takwa. Artinya bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Diambil dari kata waqa yaqi. Artinya melindungi. Melindungi diri dari dosa. Jangan sampai seseorang berbuat dosa. Dosa artinya melawan Allah. Dosa artinya tidak ikut Allah. Ketika seseorang berperilaku tanpa panduan Allah itu dosa. Taat artinya ikut apa kata Allah. Maka ketika seseorang ikut apa kata Allah, kata Allah kerjakan, kerjakan, kata Allah jangan, jangan, maka dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perusahaan. Perusahaan punya aturan, kerjakan, jangan kerjakan. Seorang karyawan yang patuh ikut aturan perusahaan, maka dia akan menjadi profesional sukses. Tapi karyawan yang suka melanggar aturan perusahaan, siap-siap dipecat. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus patuh melebihi kepatuhan kita kepada perusahaan. Kalau perusahaan kita melanggar, paling bahaya kita dipecat. Dipecat paling bahaya kita tidak punya pekerjaan. Tapi kalau kita melanggar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyiapkan neraka dan di neraka manusia diadab oleh Allah selama-lamanya. Inilah yang harus kita segera persiapkan sekarang. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil wiqayah dari kata takwa. Lil wiqayah apa artinya wiqayah? Untuk pencegahan bahwa semua ajaran Islam intinya adalah al-wiqayah, pencegahan. Ambil contoh misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah tahu bahwa manusia ini harus dijaga. Jangan sampai keluar dari kemanusiaannya. Maka setiap bertambah jumlah manusia, Allah utus kepada mereka nabi-nabi. Sehingga jumlah nabi dan rasul sepanjang sejarah mencapai sampai 124 ribu nabi dan 300 rasul. Nabi yang kita hafal dan Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Tetapi jumlah sebenarnya begitu banyak. Kenapa? Wilil dikoyah. Menjaga jangan sampai manusia ini keluar dari kemanusiaannya. Allah mengawal supaya manusia ini tetap jadi manusia yang mengelola bumi seperti yang Allah inginkan. Yang kedua, setiap perbuatan yang akan merusak kemanusiaan Allah haramkan. Homer misalnya merusak akal. Maka Allah haramkan Homer. Zina misalnya akan merusak kemanusiaan. Allah haramkan. Bahkan ketika menyangkut masalah zina. Allah tidak berfirman. La taznu. Janganlah kalian berzina. Tapi Allah berfirman. Wala takrabu zina. Janganlah mendekati zina. Inilah pencegahan yang luar Biasa. Untuk urusan zina kata Allah, jangan mendekat. Apapun perbuatan yang membuat seseorang mendekati zina, maka itu sudah termasuk zina itu sendiri. Dengan bergaul bebas, berduaan laki perempuan bukan suami istri, saling kontak-kontakan dengan penuh kemesraan, itu semua adalah termasuk al-qurbu ila zina, mendekati zina, maka itu sudah hukumnya berzina, itu sudah dosa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak saja mengharamkan perzinahannya, tapi yang Allah haramkan semua perbuatan yang membuat dekat kepada zina Allah haramkan. Termasuk membuka aurat. Maka ini bagian daripada perbuatan yang mendekati zina. Ini bukti bahwa Islam mengajarkan sebuah pencegahan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ibadah yang kita kerjakan sehari-hari adalah pencegahan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ibadah yang kita kerjakan setiap hari, kita akan dekat kepada Allah dan ketika kita dekat kepada Allah, pasti kita akan berakhlak mulia. Tidak mungkin orang yang beribadah kepada Allah mereka akhlaknya buruk. Karena semua ibadah intinya adalah membangun akhlak mulia. Mari kita dengarkan apa kata Allah tentang solat. Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Solat pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin orang sholat berzina. Tidak mungkin orang sholat mencuri. Tidak mungkin orang sholat menyakiti orang lain. Kalau ada orang sholat ternyata masih berbuat keji, dipertanyakan sholatnya. Sholat apa yang dia perbuat? Berarti di sini bahwa dia belum paham hakikat sholat yang dia kerjakan. Itu baru sholat biasa, sholat ritual, Solat basa-basi karena tidak melahirkan sebuah dampak besar terhadap perubahan akhlak yang dia miliki. Inilah haikat solat. Seperti seorang karyawan pura-pura datang kantor. Direkturnya menyangka dia rajin bekerja. Padahal duduk di kantor pekerjaannya hanya main-main. Membuang waktu. Tidak ada target yang dicapai. Nah seperti inilah tadi. Dia secara pergi ke masjid sholat setelah sholat berzina. Setelah sholat berbuat maksiat. Maka sholatnya pura-pura dia menghadap Allah. Tetapi setelah itu dia ternyata bye-bye Allah. Mendekat Allah di luar masjid. Dia tidak ikut Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa. Hun min amwalihim. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat kata Allah. Pasti orang yang bayar zakat akan terbersihkan jiwanya, terbersihkan dari penyakit cinta harta. Karena dengan bersekat dia telah melepaskan ketergantungan kepada harta, terbersihkan dari kerakusan terhadap harta sehingga dia tidak tamak, terbersihkan dari penyakit saling menyakiti kawan hanya untuk memburu harta. Kenapa? Karena dengan zakat dia sudah bersih ini kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perhatikan bahwa zakat bukan sekedar mengeluarkan harta. Maka salah seseorang membayar zakat, setelah itu korupsi lagi. Zakat mencuri lagi, zakat menipu lagi. Itu tidak paham tentang hakikat zakat. Zakat bukan sekedar melakukan uang, tetapi ada komitmen akhlak mulai di situ. Yang ketiga, puasa. Apa kata Allah? kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa intinya bertakwa. Bertakwa di sini artinya apa? Mengendalikan nafsu. Maka orang yang berpuasa, dia telah mendidik nafsunya bahwa jangan sampai seseorang dipimpin oleh nafsunya. Inilah hakikat takwa dalam berpuasa. Maka kalau ada orang setelah berpuasa, dia masih ikut nafsunya. Nafsunya dijadikan imam maka dia tidak akan pernah menjadi ahli surga. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ciri ahli surga adalah wanaha nafsa anil hawa. Dia mengendalikan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Baru dia masuk surga. Contoh lain lagi, haji misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Orang yang pergi haji pasti akan terbangun akhlaknya. Dia tidak akan berkata kotor, dia tidak akan menyakiti orang lain, dan dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Begitulah semua ibadah Islam membangun akhlak mulia. Maka ketika muncul akhir-akhir ini penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit moral di mana sudah mulai banyak anak-anak muda Islam yang mereka ikut-ikutan orang kafir melakukan LGBT dan sebagainya. Ini asal muasalnya adalah dari lemahnya iman, tidak ikut panduan Islam, akhirnya dia kehilangan arah lalu berbuat seperti perbuatan orang bingung, Orang kafir memang tidak punya panduan. Mereka tidak punya arah. Tapi kita punya panduan. Kita tahu ini halal, ini haram. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Maka ketika orang Islam sudah mulai membuka aurat, bergaul bebas, menggunakan teknologi untuk berbuat dosa, maka dari sini muncul hilangnya rasa malu. Setelah rasa malu sudah mulai hilang, munculnya kemudian hilangnya akal. Setelah akal sudah tidak bekerja lagi, maka dia akan berbuat seperti binatang. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, inilah yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat al-karim aqulu aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah yufiqu man sya'a li ta'atihi min ibadi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, bersungguh-sungguh ikut Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama' lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kata Allah sungguh seandainya penduduk sebuah negeri mereka jujur bertakwa kepada aku kata Allah amanu wattaqau mereka jujur beriman kepada aku komitmen ikut aku bertakwa kepada aku Allah menjamin kata Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'il ard aku akan turun tangan menanggung hidup mereka. Akan aku berkah hidup mereka. Ini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah. Tidak ada pilihan. Kecuali kita ikut Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang kata Allah. Walakin kazzabu. Sayangnya mereka mendustakan aku. Sayangnya mereka kurang percaya kepadaku. Sayangnya mereka tidak ikut aku kata Allah. Fa'akhudnahum bima kanu Aku cabut keberkahan di negeri itu. Di negeri yang banyak dosa, Allah cabut keberkahan. Di negeri yang banyak maksiat, Allah hilangkan keharmonisan di dalamnya. Allah tanamkan kegersangan dalam hati-hati mereka. Sehingga mereka menjadi bengis dan garang. Termasuk perbuatan-perbuatan yang mengancam hidup mereka. Allah sudah menjamin bahwa hanya dengan ikut Allah kita akan merasa aman. Contoh misalnya, ketika seorang laki-laki suka melihat aurat perempuan. Setiap hari melihat aurat perempuan. Lama kelamaan akan mati gairah kepada lawan jenis. Ketika sudah mulai mati gairah kepada lawan jenis, akhirnya dia mulai tertarik kepada sesama jenis yang menutup aurat. Dari sini kemudian muncul penyakit-penyakit baru. Maka inilah yang sekarang lagi merebak bahwa kita tidak mungkin menghindar dari aturan yang Allah letakkan. Jadi ikut Allah satu keharusan dan inilah yang namanya takwa kepada Allah subhanahu wa taala perhatikan mengurus satu negeri saja yang sudah Allah suburkan alamnya Allah sudah cerdaskan manusianya Allah sediakan fasilitas teknologinya ternyata belum mampu di sana sini masih banyak kekurangan sampai ke tingkat ternyata banyak yang mati kelaparan Bandingkan dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Di zaman itu, mereka mengurus padang pasir yang gersang. Tidak ada tumbuhan di situ. Mereka berhadapan dengan orang-orang kafir yang memusuhinya. Mereka tidak punya teknologi. Mereka tidak punya pesawat terbang, kendaraan yang hebat seperti sekarang. Tapi, tetapi mereka karena ikut Allah, Allah berkahi mereka mereka berhasil memimpin seperempat dunia dari kawasan Afrika sampai Rusia dan ketika itu Umar di puncak keemasan Islam yang Umar pimpin Umar bin Khattab mencari di mana rumah yang butuh zakat semua mengatakan sudah cukup Umar mengecek semua kawasan dari Afrika sampai Rusia Umar mencari siapa yang butuh zakat semua mengatakan tidak. Para petugas zakat kembali ke Baitul Mal di kota Madinah dengan utuh. Tidak ada satupun yang berkurang dari harta mereka bawa. Begitulah keberkahan yang Allah turunkan. Bandingkan dengan sebuah negeri yang subur. Ketika negeri itu banyak dosa. Maka tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dos, mencabut keberkahan di negeri itu. Karenanya satu solusi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin. Amin. Wa salli Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa 'afiyatan ba'dal maut اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إن غفور رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى من عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة